Namun surat ini adalah surat yang terakhir yang kita baca dari juz 30 setelah kita membaca surat-surat sebelumnya walhamdulillah ويقول الإمام المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة عما وهي مكية tafsir surat Amma atau juga disebut dengan An-Naba dan surat ini termasuk golongan surat-surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu tabaraka wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون قال رحمه الله تعالى أي عن أي شيء يتساءل المكذبون Allah berkata Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan beberapa ayat ini di awal dari surat An-Naba amma yatasaalun ay an ayyi syai'in tentang apa mereka para pendusta tersebut bertanya. Tentang apa mereka bertanya? Di sini pertanyaan dari Allah Jalla wa ala pertanyaan untuk mengingkari pertanyaan mereka. Pertanyaan dari Allah dalam rangka mengingkari pertanyaan al-musyrikin al-kufar ketika mereka bertanya-tanya tentang yaumil qiyamah, yaumil ba'ats hari kiamat, hari kebangkitan. Apa tujuan pertanyaan mereka? Tujuannya dalam rangka mengingkari, mendustakan dan tidak mengimani adanya yaumil ba'ath hari kebangkitan. Bukan dalam rangka ingin mengetahui dan beriman kepadanya membenarkan hari kebangkitan, hari kiamat. Namun pertanyaan yang tercela, pertanyaan untuk mengingkari, merendahkan kaum mukminin dan ini kebiasaan ahlul jahiliyah. Kebiasaan kaum musyrikin. Yang mana kebiasaan ini terus berlanjut dan diwariskan oleh umat ini. Karena Nabi alaihi salatu wasalam telah menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa perangai-perangai dari ahlul jahiliyah itu akan senantiasa ada pada umat ini masih didapati di tengah-tengah umat ini perangai kebiasaan jelek dari kaum jahiliyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam arbaun fi ummati min ahli jahiliyah la yatrukunahunna. Ada empat perangai dari kebiasaan tradisi kaum jahiliyah yang jelek, yang tercela, yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyelisihi Islam. Yang mana kata Nabi alaihi salatu wasalam, La yatrukunahunna. Umat ini tidak akan meninggalkannya, artinya senantiasa ada perangai tersebut. Dan penyebutan empat perangai di dalam hadis ini bukan pembatasan bukan pembatasan. Di sana ada perangai-perangai yang lain, sifat, kebiasaan, tradisi yang lain yang itu merupakan warisan dari ahlul jahiliyah. Tentunya ini adalah nasihat dan peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk waspada, berhati-hati dan menjauhi kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah. Di antaranya ini, seringnya bertanya-tanya, namun pertanyaan bukan untuk menambah ilmunya dan diamalkan. Pertanyaan bukan dalam rangka ingin diyakini dan diimani. Namun pertanyaan yang ekstrim, pertanyaan yang hulu, pertanyaan dalam rangka mengingkari dan mendustakan syariat Allah, mendustakan berita-berita yang datang dari Allah di dalam Al-Quranil Karim, mendustakan apa yang dikabarkan oleh Nabi dalam sunnah sahihah. Subhanallah ternyata kita dapati di tengah-tengah umat ini. Ada yang demikian. Ada yang demikian. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang lain menyebutkan bahwa di antara sebab binasanya dan hancurnya serta tersesatnya umat-umat terdahulu di antaranya adalah kasratu masailihim. Banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka. Yang sebenarnya bertanya itu suatu yang baik yang bagus dan dianjurkan untuk bertanya. Bertanya. Namun ketika pertanyaan-pertanyaan yang hulu pertanyaan yang melampaui batas, pertanyaan yang tidak ada contohnya dari salafus saleh, pertanyaan bukan dalam rangka mengilmui dan mengamalkan apa yang terkandung dari pertanyaan tersebut dan jawabannya namun pertanyaan semata-mata untuk bermain-main, untuk merendahkan, menghina dan mengejek syariat Islam. nasallallaha assalamata wal afiyah. Maka Allah tabaraka wa taala di dalam surat ini di awal dari ayat di dalam surat An-Naba Allah mengingkari pertanyaan mereka. Amma yatasaalun? Tentang apa mereka bertanya? Tanya. Di antara mereka bertanya-tanya, yatasaalun saling bertanya-tanya. Qala anin naba'il azim. Thumma bayyana ma yatasaaluna anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang apa yang mereka tanyakan. Faqala anin naba'il azim alladhi fihi mukhtalifun. ay anil khabaril azim tentang kabar yang maha agung yang besar yang dahsyat alladhi tala fihim niza'uhum wa antashara fihi khilafuhum ala wajhi takdzibi wal istib'adi yang mana berita tersebut telah panjang perselisihan di antara mereka atau perselisihan mereka dalam rangka mengingkari dan mendustakan kabar besar, berita besar tersebut yaitu yaumul qiyamah. Diterangkan oleh sebagian ahli tafsir bahwa perselisihan mereka di sini maksudnya perselisihan antara mereka dengan kaum mukminin. Di mana kaum mukminin? Para sahabat ridwanullah alaihi ajmain mengimani dan meyakini dengan keyakinan yang pasti, keyakinan yang kokoh, keyakinan yang sangat kuat bahwa hari kiamat benar adanya pasti akan terjadi. Bahwa Allah Jalla wa ala akan membangkitkan hamba-hambanya untuk sebuah tujuan yang mulia yaitu penghisaban amal dan pembalasan amalan-amalan tersebut. Sementara al kuffar Orang-orang kafir musyrikun mereka mendustakannya, tidak mengimaninya sehingga terjadi perselisihan. Terjadi perbedaan, perselisihan antara kaum minin dengan orang-orang kafir. Qala fihi niza'uhum panjang perselisihan mereka wantashara fihi khilafuhum dan juga penyelisihan mereka juga demikian tersebar di mana-mana. Ala wajhi takzib dalam bentuk pendustaan. Sehingga mereka menyelisihi kaum mukminin di dalam keimanan kepada hari akhir hari kebangkitan mereka menyelisihi kaum mukminin dengan bentuk pendustaan dan pengingkaran dan merasa mustahil wal istibad Istibad maknanya merasa mustahil. Masa orang yang sudah mati ya, sudah dikubur dan hancur tulang belulangnya sudah hancur, lebur. Masa bisa dibangkitkan kembali? Merasa aneh, merasa suatu yang mustahil, ya. Tidak bisa diterima oleh nalar. Demikian keadaan mereka kaum musyrikin Wahai huwa nabaul la yaqbalu syakka wala la raibu yaitu sebuah berita besar yang mana tidak menerima berita itu tidak menerima adanya keraguan demikian pula tidak ada tidak masuk padanya kebimbangan artinya sebuah berita yang pasti berita yang benar yang datang dari Allah Jalla wa Ala. Walakinnal mukadzibun biliqa'i rabbihim la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim akan tetapi para pendusta tersebut mereka-mereka yang mendustakan hari kebangkitan hari kiamat mereka mendustakan pertemuan mereka, perjumpaan mereka dengan Rob mereka. Al-Mukadzibun, para pendusta, mendustakan pertemuan mereka dan perjumpaan mereka dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabb mereka. Tidak mengimaninya. Mereka tidak mengimani adanya pertemuan dan perjumpaan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul azab al alim walaupun datang kepada mereka semua ayat datang semua ayat kepada mereka datang berbagai bukti-bukti dalil-dalil keterangan-keterangan yang jelas gamblang datang ayat-ayat yang jelas kepada mereka tentang benarnya hari kiamat, hari kebangkitan, mereka tidak akan beriman hatta yaraul adab al alim hingga ketika mereka melihat adab Allah yang amat pedih dan itulah kondisi al mukadzibun al kafirun orang-orang kafir para pendusta kebenaran pendusta syariat Allah pendusta berita-berita gaib yang Allah sebutkan dalam Al-Quranil Karim. Dikasih dalil, dikasih keterangan, ya jelas dalilnya, ayatnya jelas, maknanya jelas, tafsirannya jelas. Tapi tidak mau beriman. Demikianlah ketika seorang hamba telah disesatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ketika seorang hamba telah ditutupkan dan dikunci mati hatinya yang merupakan sumber ilmu, sumber untuk menerima ilmu, menyambut ilmu dan menyimpan ilmu yaitu dalam kalbu. Ketika hati telah terkunci mati karena ulahnya, karena hawa nafsunya, maka ayat dalil hujah, bukti-bukti yang datang kepada dia sama sekali tidak bermanfaat. Ini berbahaya. Hati yang seperti ini, hati yang telah keras dan mati. Waliyahzubillah. Apa yang disebutkan oleh atau dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala sebagaimana yang Allah terangkan di dalam ayatnya dalam surat Yunus yaitu penggalan kalimat terakhir dari tafsir beliau ketika beliau menyatakan walakin dan mukadzibun biliqa'i rabbihim la yu'minun akan tapi para pendusta tersebut tidak akan beriman dengan perjumpaan Rob mereka walaupun didatangkan semua ayat dalil kepada mereka sama sekali mereka tidak beriman sampai kapan sampai mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka adab Allah Jalla wa baru di situ mereka beriman, akan tetapi keimanan mereka tidak bermanfaat sama sekali. Keimanan yang tidak ada manfaatnya, sia-sia percuma keimanan mereka di hari itu. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surat Yunus, Innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim. Sesungguhnya mereka-mereka yang telah dipastikan dan ditetapkan atas mereka keputusan dari Rob mereka, bosnya mereka termasuk orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, orang-orang yang celaka, termasuk ashabun nar. Kenapa Allah tetapkan bagi mereka ketetapan ini? Karena ulah mereka sendiri. Karena sikap mereka dan kecenderungan mereka kepada kesesatan dan tidak mengindahkan nasihat panggilan dari Allah tabaraka wa taala tidak peduli dengan panggilan Allah nasihat dari Allah tabaraka wa taala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anil Karim dalam ayat yang lain falam mazagu azaghallahu qulubahum tatkala mereka menyimpang cenderung condong kepada kesesatan senang kepada kesesatan lebih mengedepankan hawa nafsunya dibandingkan kebenaran, dibandingkan al-haq, dibandingkan syariat Allah, maka Allah palingkan mereka, Allah sesatkan mereka semakin jauh dari al-haq. Sehingga ketika Allah tabaraka wa taala menyesatkan dan menetapkan kepada seorang hamba dia seorang yang sesat, menyimpang bukan karena kezaliman dari Allah tabaraka wa taala, Bukan Allah menzolimi hamba tersebut. Bukan. Akan tetapi ketetapan Allah dibangun di atas keadilan. Allah ketika menetapkan seorang hamba atau sekelompok orang bosnya mereka itu orang-orang yang sesat, orang-orang yang celaka, dunia dan akhiratnya ketetapan Allah adalah ketetapan yang maha adil di mana Allah tabaraka wa taala telah menyampaikan penjelasan, mengajak mereka, memanggil mereka untuk kembali kepada al-haq, mengikuti jalan kebenaran, mengikuti ajakan dan dakwah para nabi dan rasul, akan tetapi mereka menolak, enggan dan sombong kepada utusan-utusan Allah tersebut. Sehingga ini, maka Allah menyatakan innal haqqat alaihimul alaihim kalimatu rabbika la yu'minun sungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan bahwasanya mereka tidak akan beriman kepada Allah Jalla wa ala. Walau ja'athum kullu ayatin walaupun datang kepada mereka sampai kepada mereka semua ayat, semua dalil, berbagai bukti, hujah telah sampai kepada mereka dengan jelas, dengan gamblang, mereka sama sekali tidak akan beriman tidak akan beriman. Tentunya ini salah satu bimbingan dari Allah tabaraka wa taala kepada nabi dan juga para pengikut para nabi. Ketika berdakwah maka jangan kemudian putus asa. Ketika berdakwah jangan kemudian ingin meraih kerelaan, keridoan semua pihak agar mereka bisa mendapatkan hidayah. Sulit karena hidayah itu adalah hak Allah dan Allah tidak memberikan hidayah kepada seluruh manusia. Karena Allah menyatakan, walau sya Allah kalau Allah menghendaki laha dan nasa jami'an. Pasti Allah akan memberikan hidayah kepada semua manusia. Kalau Allah kehendaki, Allah akan berikan hidayah kepada semua manusia. Namun Allah berkehendak dengan kehendak yang lain. Allah tidak memberikan hidayah kepada semua manusia. Akan tetapi Allah pilih di antara mereka. Siapa hamba-hamba yang layak dan pantas untuk mendapatkan hidayah Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa lihada qala oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Sekali-kali mereka akan mengetahuinya. Siapa mereka? Para pendusta hari kiamat dari kalangan kufar, dari kalangan musyrikin. Dan juga perlu kita ingat dan sadar bahwasanya di masa kita ini, di hari-hari ini juga tidak sedikit kita dapati orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Tidak sedikit dari orang-orang yang mengingkari adanya penghisaban, adanya penimbangan amal, adanya al-ubur, al-sirat, menyeberangi jembatan di yaumil akhir. Tidak sedikit yang mengingkarinya. Karena dia beragama, berislam, semata-mata berdasarkan akal dan logikanya. Tidak mengembalikan pemahaman agamanya kepada orang-orang yang telah dinyatakan mereka orang-orang yang telah sukses berhasil, orang-orang yang terbaik generasi terbaik umat, yaitu para sahabat. Tidak mengembalikan kepada para ulama yang telah meninggalkan dunia ini di atas iman, di atas istiqamah. Namun dia memahami agama dengan akalnya yang telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Naudzubillah summa naudzubillah. Walihada qala kalla sayalamun summa kalla sayalamun. Allah mengulangi dua kali. Sebagai penegas bahwa mereka para pendusta tadi benar-benar akan tahu dan sadar dan akan mengakui bahwasanya hari kiamat itu benar, bahwasanya hari pembalasan dan kebangkitan itu memang benar-benar terjadi. Saya alamun. Ai saya alamuna idza nazala bihimul adab maka nubihi yukadzibun. Mereka akan tahu ketika turun kepada mereka adab maka nubihi yukadzibun yang sebelumnya mereka dustakan adab tersebut hina yud'auna ila nari jahannam da'a ketika mereka digiring menuju neraka jahannam dengan satu giringan ya kepada jahannam menuju jahannam wa yuqalu dan dikatakan kepada mereka nar orang-orang kafir para pendusta yang tidak mengimani hari kiamat, hari kebangkitan. Kemudian dikatakan kepada mereka ketika mereka digiring ke jahanam, hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang dahulu kalian dustakan. Neraka, lihat ini. Neraka di hadapan mata kalian yang dulu di dunia kalian dustakan, datang kepada kalian ayat, datang penjelasan-penjelasan kepada kalian, keterangan-keterangan yang nyata, yang jelas, pasti kebenarannya, kalian tolak, kalian dustakan, kalian sombong darinya. Thumma bayyana ta'ala an-ni'ama wal adillata dallata ala sidqi ma akhbarat bihi rusul Kemudian setelah itu Allah tabaraka wa taala menjelaskan tentang kenikmatan, kenikmatan dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang benarnya berita yang disampaikan oleh para rasul. Karena setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah tabaraka wa taala selain mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah, selain mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya yaitu kesyirikan juga mereka menyampaikan dan memperingatkan umat tentang hari kiamat, hari pembalasan, hari akhir. Mereka mengingatkan umat manusia bahwasanya kalian akan kembali kepada Allah, bahwasanya kalian hidup di dunia ini sementara Sementara saja kalian tinggal di dunia ini untuk bersiap-siap, untuk berbekal diri, untuk beramal sebagai bekal untuk menghadap Allah tabaraka wa taala. Sehingga demikian Allah menyebutkan rusulan mubasyirina wa mundzirina. Bahwasanya para rasul itu diutus untuk memberikan kabar gembira baik kabar gembira di dunia terlebih kabar gembira di akhirat nanti surga dengan kenikmatan yang tiada tara yang ada dalamnya ataukah memberikan peringatan peringatan terkait dengan adabullah adab Allah yang Allah siapkan di hari akhir terkait dengan hari kebangkitan terkait dengan pembalasan amal dan seterusnya para rasul memberikan peringatan-peringatan ini adalah tugas dan misi utama para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah tabaraka wa taala di muka bumi ini. Selain mengajak manusia untuk bertauhid, juga memperingatkan mereka tentang akan adanya hari kebangkitan. Maka di sini Allah menjelaskan tentang benarnya berita yang disampaikan oleh para rasul tentang adanya hari kiamat sebagian alu tafsir al-mufassirun menjelaskan bahwa pada ayat selanjutnya ini Allah tabaraka wa taala ingin menjelaskan tentang maha kuasanya Allah, maha mampunya Allah di dalam menciptakan dan mengadakan ciptaan-ciptaannya yang besar, luar biasa dan menakjubkan pada ayat-ayat selanjutnya ini. Sebagai bukti bahwa Allah Maha Mampu untuk menghidupkan mereka, sebagai bukti bosnya Allah Maha Mampu untuk mengembalikan mereka kali yang kedua dan membalas amalan-amalan mereka. Sehingga Allah ingin menjelaskan bagaimana Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan barakallahu fikum Eh, gunung-gunung uh, dan seterusnya. Ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa, yang menakjubkan, yang maha besar, termasuk tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Tabaraka wa taala. Faqala alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى أي أما an'amna alaikum bini'amin jalilah. Tidakkah kami telah menganugerahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan-kenikmatan yang agung, yang besar. Faja'alna lakum al arda mihada. Maka kami jadikan bagi kalian kami jadikan bagi kalian bumi itu mihada. Ya, yakni terhampar bumi itu. Mumahada, muhayya'ah. Bumi itu dihamparkan rata dan muhayya'ah benar-benar disiapkan untuk kepentingan manusia untuk mereka bisa hidup di atas bumi itu dengan tenang, nyaman. dan Allah jadikan bumi itu muzallalah muhayya dalam sebagian nuskha muzallalah bumi itu rendah tunduk kepada kalian kalian mau bikin apa saja di muka bumi ini iya mau dicangkul mau dipindah tanahnya mau namun ketika bumi itu ya marah tentunya dengan perbuatan Allah ya kemarahan Allah kemudian Allah gerakan bumi itu apa yang terjadi ketika terjadi gempa ya ketika terjadi khasaf gimana kalian akan hidup bagaimana maka ini sebuah nikmat ketika Allah jadikan bumi itu datar siap dan tunduk kepada kalian kalian mau bikin apa saja mau bangun apa di atas bumi ini bisa itu sebuah kenikmatan mau ditanamin dengan berbagai jenis tanaman tumbuh walhamdulillah itu kemurahan Allah anugerah Allah, nikmat Allah yang besar Allah ingatkan di dalam ayat ini dan juga ini sebagai bentuk atau sebagai bukti tentang kebesaran dan kekuasaan Allah bagaimana Allah ciptakan bumi itu datar walaupun terjadi khilaf di antara para ulama perbedaan pendapat apakah bumi itu bulat ataukah datar ada yang menyatakan bulat ada yang menyatakan datar Barakallahu fikum. Namun di dalam nas dalam ayat jelas Allah sebutkan datar ya Allah sebutkan datar bumi tersebut terhampar atau datar qala mumahada muhayya'a lakum wa limasalihikum al hurusi wal masakini was subul bumi itu telah disiapkan untuk kalian diberikan kepada kalian dan untuk kemaslahatan kalian berupa al-hurus, kebun-kebun, sawah, kebun, ladang, kalian bisa manfaatkan untuk kepentingan kalian, untuk kemaslahatan kalian dan kebutuhan kalian. Al-masakin tempat-tempat tinggal, rumah, gedung dan seterusnya. Wasubul dan juga jalan-jalan ya, yang mempermudah hubungan transportasi kalian. Itu juga merupakan nikmat Allah tabaraka wa taala. Qala wal jibala autada dan Allah jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak, autad. Tumsikul arda yang mana gunung-gunung tersebut yang akan menguatkan bumi li alla tattariba bikum wa tamid agar bumi itu tidak bergetar dan tidak bergoncang, tidak bergerak dengan adanya gunung-gunung tersebut. Allah jadikan sebagai pasak untuk menguatkan bumi tersebut kokoh, kuat. Sehingga dengan adanya musibah berupa gempa, ya, ar-rajaf, gempa yang terjadi semestinya hamba-hamba Allah mengambil pelajaran Semestinya mereka segera bertobat dan kembali kepada Allah. Mereka bisa mengambil ibrah sebagaimana generasi terdahulu para sahabat bisa mengambil ibrah dari kejadian tersebut. Di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah terjadi gempa di kota Madinah. Terjadi gempa yang cukup dahsyat maka Khalifah Umar seketika itu kemudian keluar mengumpulkan kaum muslimin dan menasihati mereka dengan menyatakan ya ayuhan nas mahada wahai manusia ada apa ini apa yang kalian lakukan maksiat apa yang telah kalian lakukan lain adat la usakinukum fiha Seandainya terjadi lagi gempa kedua kalinya, sungguh aku tidak akan tinggal bersama kalian di kota Madinah ini. Demikian pula Umar ibn Abdul Aziz, Khalifah Rashid Al-Adil. Juga ketika terjadi gempa, beliau menasehati para pejabat-pejabat di berbagai daerah, beliau kirimkan surat dan menasehati mereka, memberikan instruksi kepada mereka agar hendaknya mereka semuanya keluar dari rumahnya di hari ini di di waktu ini mereka keluar dari rumah rumah-rumah mereka kemudian mereka beristighfar kepada Allah dan masing-masing memberikan atau mengeluarkan sedekah berinfak dan memperbanyak istighfar kepada Allah tabaraka wa taala demikianlah generasi terdahulu mereka mengambil pelajaran mengambil ibrah Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang lalai. Jangan sampai kita keadaannya seperti kaum munafikin. Awalam yarau annahum yuftanuna fi kulli amin marratan au marratain thumma la yatubuna walahum yadzakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi kaum munafikin, di mana Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada mereka, balak kepada mereka dalam setahun sekali dua kali. Tapi mereka tidak juga mengambil pelajaran. La yatubun tidak mau bertobat kepada Allah, walayahum yadzakkarun dan tidak mau mengingat kepada Allah Jalla wa ala. Jangan sampai kondisi kita seperti ini. Maka nikmat ketika Allah memberikan kepada kita bumi dengan berbagai isinya yang sangat bermanfaat yang sangat kita butuhkan. Allah jadikan terhampar rata mudah bagi kita untuk beraktivitas di atas bumi ini. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang harus dan wajib untuk terus kita syukuri. Qala Wa khalaqnakum azwaja dan kami ciptakan kalian berpasang-pasang ay wa inatha min jinsin wahidin kami jadikan kalian berpasang-pasang dari jenis laki-laki dan perempuan min jinsin wahid dan dari jenis masing-masing atau satu jenis yakni manusia Bani Adam pasangannya adalah Bani Adam. Iya. Jin pasangannya juga jin. Hewan pasangannya juga hewan. Demikian berpasang-pasang. Ini sebuah anugerah, nikmat yang luar biasa. Allah tidak jadikan manusia berpasangan dengan hewan. Iya, tidak. Tapi manusia dengan manusia yang serasi, ya, sekufu, sesuai. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah juga menyatakan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Al-ayah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kemurahan Allah kepada kalian, yaitu Allah ciptakan kalian berpasang-pasang atau Allah ciptakan bagi kalian istri-istri kalian dari jenis kalian sendiri yaitu dari kalangan atau jenis manusia. Bukan dari bangsa jin atau dari hewan. Ini adalah anugerah Allah Jalla wa'ala. Liyaskuna kullu minhuma ila akhar. Agar masing-masing bisa merasa tenta, eh, merasa tenang, merasa tentram, nyaman. Yang laki-laki merasa tentram kepada istrinya Suami kepada istrinya, istrinya juga kepada suaminya. Hakada. Fatakunu al-mawaddata war rahmah. Maka akan tercipta dan muncul cinta dan kasih di antara mereka. Wa anhuma adzurriyah dan akan muncul dari keduanya dari pasangan ini suami istri muncul generasi mereka, anak keturunan mereka. Wa fi dhimni hadzal imtinan bi lizzati al-munkih dan dari nikmat yang besar ini juga ya, nikmat yaitu Allah jadikan berpasang-pasangan selain yang yang disebutkan sebelumnya yaitu uh, naam cinta kasih kemudian akan melahirkan keturunan-keturunan, anak keturunan yang melanjutkan uh, naam apa yang mereka tinggalkan, melanjutkan naam harta mereka dan apa yang ada pada mereka juga diantaranya adalah nikmat lizzatu al-munkih, kelezatan, kenikmatan di dalam pernikahan. Qala waj'alna naumakum subata Airahatan lakum dan Allah jadikan tidur kalian itu sebagai subat sebagai rahah lakum sebagai istirahat bagi kalian waqat an li ashghalikum allati mata tamadat bikum adarrat abi abdanikum Allah jadikan tidur di malam hari sebagai waktu istirahat bagi kalian untuk memulihkan kondisi kalian, memulihkan tenaga dan fisik kalian. Waqat'an li ashghalikum dan Allah jadikan tidur di malam hari itu untuk memutuskan dan menghentikan kesibukan kalian, menghentikan aktivitas kalian. Demikian. allati mata tamadat bikum yang mana ketika kesibukan-kesibukan kalian itu terus berlanjut tanpa henti siang kerja, malam kerja, terus tanpa henti kata beliau al-mufassir adarrat bi abdanikum akan bermadarat bagi badan kalian, fisik kalian. Iya, berarti beliau juga paham tentang kondisi kesehatan itu paham, tahu. Orang yang kerja ya forsir siang kerja, malam lembur, terus kerja, nggak lama. Yang seperti ini, fisiknya akan turun dan sakit ya. Sehingga kita lihat kondisi keadaan orang-orang terdahulu itu, masya Allah, orang-orang dahulu ya, orang-orang tua kita. Dahulu itu selain mereka juga makanannya terjaga, kehidupan mereka sangat sederhana, dan tidak ngoyo kerjanya. Kerjanya ke kebun pagi, sore, malam sudah istirahat. Terus begitu. Sehingga umur mereka itu panjang-panjang dan kuat. Sementara orang-orang sekarang 50 ke atas sudah loyo. Kena penyakit ini, kena penyakit itu, penyakit ini, penyakit, sudah loyo. Baru 50. Setengahnya orang-orang dulu, ya, 90, 100, Ya, masya Allah. Kenapa? Karena pola hidup yang memang demikian. Sesuai dengan apa yang Allah sebutkan, memang malam itu untuk istirahat, siang untuk bekerja beraktivitas. Nah, orang sekarang sebaliknya ya. Nah, malam untuk aktivitas, siangnya tidur sedikit, aktivitas juga. Siang kan gak mungkin orang tidur terus. Kalau siang, kalau malam ya mungkin dari malam sampai pagi bisa tidur. Tapi kalau siang paling sedikit tidurnya. Sisanya pasti bekerja dia. Maka siang dan malam dipakai semuanya untuk bekerja. Allahul musta'an. Padahal Allah jadikan ini nikmat-nikmat waktu malam untuk dia bisa uh, istirahat, ya, dia bisa uh, naam bersama keluarganya, bersantai dan seterusnya. Kala Faja'alallahu al-laila wan nauma yaghshan nas. Maka Allah Jalla wa ala menjadikan waktu malam dan tidur itu sebagai penutup bagi manusia untuk menutupi manusia. Sehingga Allah menyebutkan apa? al laila libasa. Allah menyatakan dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Karena pakaian itu menutupi tubuh. Pakaian. Demikian malam itu sebagai pakaian. Malam menutupi manusia dengan kegelapannya. Malam itu sudah tutup, gelap. Artinya sudah istirahat, jangan lanjut lagi. Tapi manusia demikian, malamnya dijadikan siang. Siangnya dijadikan malam. Allahul musta'an. litanqati'a harakatahum ad-darrah. Allah jadikan malam dan tidur itu sebagai penutup untuk menutupi manusia untuk memutuskan aktivitas mereka yang sangat bermadarat, berbahaya. Watahsulu rahatuhum an dan mereka bisa meraih ar-rahah mendapatkan istirahat yang cukup yang bermanfaat bagi kesehatan badan mereka. Masya Allah. Demikian. Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Allah Jalla Ala zat yang maha tahu, yang maha berilmu tentang kondisi hamba-hambanya. Dan Allah Jalla Ala zat yang maha rahmah yang senantiasa menginginkan kebaikan, menginginkan kemaslahatan untuk kita untuk hamba-hambanya. Hanya saja hamba-hambanya yang enggan justru memadaratkan dirinya, melakukan sesuatu yang mencelakakan dan membinasakan dirinya. Ini manusia yang kemudian Allah sifati dengan zaluman jahula. Manusia itu memang senantiasa berbuat zalim, mendolimi dirinya, mendolimi orang lain, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh bodoh, dia melakukan perbuatan yang membinasakan dirinya, yang membahayakan dirinya, mencelakakan dirinya. Dalam keadaan dia tidak sadar. Atau dia faham tapi terus dia lakukan karena hawa nafsu. Ini kebodohan. Qala wa banaina fawqakum sab'an shidada ay sab'a samawat fi ghayatil quwwati was salabati was shiddati dan kami bangunkan di atas kalian tujuh lapis langit yang kokoh. Tujuh lapis langit yang kokoh fi ghayatil quwa pada puncak kekuatan, kekokohan dan juga kesempurnaan serta keindahan sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Allah jadikan langit itu sebagai atap yang kokoh dan juga Allah jadikan sebagai suatu yang indah Allah hiasi dengan bintang-bintang sehingga menjadi indah langit tersebut. Waqad amsakaha Allahu biqudratihi dan sungguh Allah telah menahan memegang dan menahan langit tersebut yang Allah ciptakan tanpa tiang sehingga tidak ambruk, tidak jatuh menimpa manusia. kudratihi dengan kemampuan dan kekuasaan Allah yang maha sempurna. Wa ja'alaha saqafan lil ardi dan Allah jadikan langit itu sebagai atap bagi bumi. Fiha iddatu manafi'in lahum. Padanya ada sekian manfaat dan maslahah bagi hamba-hamba Allah. Walihada dzakara min manafi'iha asy Oleh karena itu Allah menyebutkan pada ayat selanjutnya di antara manfaat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dari uh, penciptaan langit yaitu matahari adanya matahari. Faqala waja'alna sirajan wahaja. Allah melanjutkan dan kami jadikan matahari sirajan wahaja. Nabbaha bis siraj ala ni'mati binuriha alladhi sara qad darurati lil khalqi. Di sini Allah menyebutkan matahari dengan dua sifat. Siraj wahaj atau dua nah dua sifat yang Allah berikan. Sebagai siraj, pelita dan wahaj. Apa itu siraj? Siraj adalah nikmat dengan cahayanya yaitu Allah mengingatkan manusia dengan nikmat adanya Allah atau Allah ciptakan matahari yang padanya ada sinar yang mana sinar ini sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat dibutuhkan oleh makhluk sinar matahari. Ya. Wabil wahaj dan Allah ingatkan dengan al wahaj bahwasanya matahari itu sebagai wahaj Allah fihi al hararatu ala hararatiha wa ma fiha min al masalih yang padanya ada cahaya panas. Yang ini tentunya padanya terdapat berbagai kemaslahatan. Artinya matahari itu memiliki cahaya yang sangat bermanfaat dan juga adanya panas. Tidak hanya sekedar cahaya, sinar yang menerangi, tidak hanya sinar yang menerangi, namun juga ada cahaya panas yang juga sangat-sangat bermanfaat. Iya, banyak manfaatnya cahaya matahari. Qala wa anzalna minal mu'sirati ay as-sahab ma'an sajjaja ay kathiran jiddan. Kemudian yang berikutnya Allah menyatakan kami turunkan dari al-mu'sirat. Apa itu mu'sirat? Kata Al-Imam Sa'di as-sahab yaitu awan. Sebagian ahlu tafsir seperti Ibnu Kathir di dalam tafsirnya ketika menjelaskan makna ayat ini yaitu wa anzalna minal mu'sirat. Ketika menjelaskan apa makna mu'sirat, beliau menyebutkan beberapa riwayat dari Ibnu Abbas, dari Mujahid, wa Ikrimah dan yang lainnya. Mereka menafsirkan mu'sirat dengan aryah, yaitu angin. Dan kami turunkan darinya ya dari langit barakallahu fikum mu'sirat itu angin Yani kami turunkan hujan maksudnya di sini. Kami turunkan hujan dari uh, angin. Kalau ditafsirkan mu'sirat sebagai angin. Dijelaskan oleh para ulama bahwa dua tafsiran ini tentunya tidak bertentangan. Kenapa? Karena awan yang menurunkan hujan itu asalnya dari kumpulan-kumpulan awan yang diterbangkan oleh angin ada kumpulan gumpalan gumpalan awan kemudian dikumpulkan dan oleh angin dengan dibawa oleh angin kemudian terkumpul dan turunlah hujan. Hal ini disebutkan oleh Allah Jalla wa ala di dalam Al-Qur'anil Karim dalam beberapa ayat diantaranya dalam surat Ar-Rum ayat ke-48 Allah menyatakan Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban Dialah Allah yang telah mengirimkan angin Allah yang mengirimkan angin. Kemudian Allah eh, angin-angin tersebut eh, Allah mengirimkan angin kemudian angin tersebut tuthiru sahaban menggiring ya mendorong dan menggiring gumpalan-gumpalan awan tadi faya besutuh kemudian Allah bentangkan di langit awan tadi bentangkan di langit sesuai dengan kehendak Allah kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan Fatara al wadaka yakhruju min khilali. Kemudian Allah jadikan awan tersebut berat dan kemudian keluar darinya tetesan-tetesan air hujan. Faida asaba bihi may yasha'u min ibadi ketika air hujan tersebut menimpa, jatuh dan menimpa kepada hamba-hamba Allah yang Allah inginkan, idahum yastabshirun. Tiba-tiba mereka merasa senang, gembira dengan turunnya hujan. Dari sini kita mengetahui bahwasanya antara dua tafsiran as-sahab dengan riyah tidak ada pertentangan karena hujan itu turunnya dari awan ya awan yang mana awan tadi ditiup oleh angin kemudian bergumpal ya, atau berkumpul dikumpulkan oleh angin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala barulah turun hujan darinya. Demikian. Barakallahu fikum. Wanzalna minal mu'sirat dan Allah turunkan dari al-mu'sirat yaitu dari awan ma'an sajaja air yang berlimpah ruah. Sajaj itu maknanya kasiran jiddan yang berlimpah ruah air tersebut. Linukhrija bihi hayyan. Ah, linukhrija bihi habban min burrin wa syairin wa dzurratin wa aruzin wa ghairi dzalika mimma yakuluhu al-adamiyun untuk kami keluarkan darinya biji-biji biji-bijian kemudian diterangkan oleh al-Imam Sa'di bur gandum syair juga gandum jagung beras dan yang lainnya dari apa-apa yang dimakan oleh anak Adam, dari makanan yang dikonsumsi oleh anak Adam. Wanabatan dan juga Allah tumbuhkan tumbuhan yashmalu sairan nabat yakni meliputi semua jenis tanaman alladzi ja'alahu Allahu qutan limawashihim yang Allah jadikan tanaman tersebut sebagai makanan pokok ternak-ternak mereka dan juga mereka sendiri wajannatin alfafa dan juga Allah tumbuhkan kebun-kebun yang rindang aibasatin multaffah kebun-kebun yang rindang yang berbuah dengan buah yang banyak fiha min jami asnafil fawaqih alladzizah yang padanya ada berbagai jenis buah-buah yang sangat lezat walladzi an'ama alaikum bihadhihi ni'amil azimah maka dia Allah yang telah memberikan nikmat kepada kalian nikmat-nikmat yang agung ini. Dialah Allah yang telah menganugerahkan kepada kalian nikmat yang luar biasa yang agung ini. Allah sebutkan. Iya tadi. Allati la yaqdiru aw la yuqaddaru qadruha Yang mana tidak bisa dinilai dari nikmat ini. Tidak bisa dinilai besar. Nilainya luar biasa. Wala yuhsa dan tidak bisa dihitung berapa besarnya banyaknya nilai dari nikmat ini kaifa takfuruna bihi wa tukadzibuna ma akhbarakum bihi minal ba'si wan nusyur. Lalu bagaimana kalian bisa mengingkari, mendustakan apa yang Allah beritakan kepada kalian dari hari kebangkitan dan hari pengumpulan ketika kalian dikumpulkan dan dibangkitkan oleh Allah. Kenapa kalian bisa mengingkarinya? Am kaifa Tasta'inuna bini'amihi ala ma'asihi wa tajhadunaha atau bagaimana bisa kalian ini memanfaatkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian untuk bermaksiat kepada Allah dan menentangnya. Bagaimana bisa kalian? Nikmat yang Allah berikan, nikmat yang besar. Kok bisa kalian manfaatkan gunakan untuk mengingkari syariat Allah atau mengkufuri Allah bermaksiat kepadanya? Tidak pantas. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya Biiznillah Wallahu a'lam bisawab Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.